Kalau pertanyaan bolehkah sholat e, di atas pasir, tentu, tentu boleh. Tapi kalau mengatakan <clears throat> harus di atas pasir, nah, tentu ini e, butuh dalil. Karena sesuatu yang tidak disabdakan oleh Nabi sebagai syarat, maka tidak boleh kita menyatakan itu sebagai syarat. Ya bahwa Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian persis seperti cara ku salat yang dimaksud apa gerakannya gerakannya jadi gerakan salat kita harus persis seperti gerakan cara salat Nabi bagaimana beliau bertakbir hafwal mangkibain sejajar dengan bahu apa tinggi gitu ya atau dikit doang sekarang dikit doang. Amanah yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti dan wajib. Kenapa wajib? Tadi sudah kita bahas. Hukum asal perintah adalah wajib. Beliau memerintahkan kita untuk sholat persis seperti cara beliau. Maka misalnya kita tidak menunjuk dengan jari, padahal kita tahu Nabi menunjuk dengan jari, kita enggak berdosa. Walaupun sah salat kita. Karena menunjuk dengan jari bukan syarat syarat sah diterimanya salat. Ya. Berbeda dengan tidak wudu, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, tidak sah. Tapi tidak menunjuk sah tetap, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Tidak taat kepada Nabi. Alaihi salatu wassalam. Nabi mencontohkan menunjuk dengan jari. Ah, itu gerakannya. Adapun di atas apa Nabi sholat, beliau tidak mensyaratkan. Di samping justru ada riwayat beliau pernah menyuruh Aisyah mengambil kain yang dipakai, yang biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat, ya istilah kita semacam sajadah orang ya. Nah, kemudian beberapa sahabat ketika terjadi panas yang luar biasa itu menutupkan kainnya. Berarti kan boleh eh, apa dahi itu wajah itu tidak menempel di tanah. Boleh terhalang oleh karpet, terhalang oleh keramik, terhalang oleh apapun, di atas pesawat, di atas kereta api, dan seterusnya. Gitu. Adapun pertanyaan pertama tadi, bolehkah di atas pasir? Tentu boleh. Tapi mengatakan harus seperti itu, eh, tidak ada dalil. Justru dalil yang ada, Nabi membolehkan bahkan mencontohkan yeah. Pak iya. Mudah, mudah. Ini bukan sesuatu yang <clears throat> miskin. Tunggu, tunggu, tunggu kira-kira matahari sudah tenggelam penuh atau kita melihat langsung atau boleh dengan jadwal baru sholat tayatul masjid gitu. Nah, jika kita tahu bahwa matahari sedang tenggelam atau matahari sedang terbit atau beberapa menit lagi, dua tiga menit lagi mau tenggelam. Jangan sholat. <clears throat> Jangan sholat apapun. Atau matahari sedang tepat di atas kepala kita. Ya, sebelum waktu jawab Jangan sholat. Apakah ada kemuskilan di sini? Tidak ada. Karena apa? Itu kan cuma beberapa menit. Mungkin empat menit, mungkin tiga menit, ah, tunggu sebentar lah. Sampai betul-betul tenggelam, baru kita sholat. Ya. Kecuali jika memang <clears throat> ini ada perintah, ada larangan, ada apa dosa, ada pahala, ada manfaat, ada mudorot, maka kita memakai kaidah apa? Ini kalau kalau kita teruskan nih, kita dapat pahala, tapi dapat dosa juga. Teruskan jangan. Ah, jangan. Apa faedahnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masafid. Menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Menjauhkan diri dari dosa itu harus kita nomor satukan daripada mencari pahala. Kita dapat pahala nih, tapi ada dosanya juga, jangan. Gitu. Karena yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita berdosa. Adapun dapat pahala, nggak dapat pahala, nggak apa-apa. Nggak dapat pahala seharian ini, saya nggak dapat pahala. Dosa nggak? Enggak. Enggak. Loh, enggak dosa gimana? nggak dapat pahala berarti nggak sholat dong. Sholat tapi nggak dapat pahala. Mungkinkah kita sholat sah? Ya, syarat rukunnya kita penuhi, tapi kita nggak dapat pahala. Mungkin nggak? Mungkin sekali, sangat mungkin. Barusan kita sholat isya, apakah ada jaminan sholat isya kita diterima oleh Allah? Nggak ada jaminan. Ya, kita habis sholat qobliyah subuh sambil nunggu komat, alhamdulillah udah dapat dunia seisinya. Saya udah berapa kali ya? Nggak boleh. Tahu dari mana? Ya kan diterima. Kalau enggak, begitu juga sholat subuh kita, sholat duhur kita. Bisa diterima, bisa tidak. Terserah Allah. Terserah Allah. Tidak ada aturan yang mengungkung Allah. Mau terima itu terserah Allah, mau tidak diterima terserah Allah, mau dilipat gandakan sekian kali terserah Allah. Tidak ada hukum yang memaksa Allah. Oleh karena itu, setelah kita beribadah, setelah kita melakukan ketaatan demi ketaatan, habis itu kita memohon merengek kepada ya Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Itu merengek. Itu. Adapun dosa, uh, usahakan sekuat tenaga jangan berbuat dosa. Karena apa? Menghindari dosa harus lebih diutamakan daripada mencari pahala. Ada lagi? Silakan. Jadi di jika tidak ada, maka sesuatu. Jika tidak ada, maka garis. Kemudian ada keterangan di bawah eh, itu bagi masing-masing yang garisnya itu tidak perlu lagi Keterangan dari siapa? Nah, kalau keterangan itu dari Nabi, tentu Sami' wa ta'ana. Saya kira nggak mungkin itu keterangan dari Nabi ya. Nah. mungkin keterangan dari beliau Ibnu Hajar, saya kira tidak ya. Mungkin keterangan dari penterjemah. Ya, yang antum baca asli apa terjemahan? Asli, bulu maromnya atau terjemahan? Ah, mungkin Kan dalam Al-Qur'an aja ada e, terjemahan ya. Eh istaqarraba kurbanan Ketika mereka berdua berkorban lalu yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lalu yang diterima membunuh dibunuh oleh yang tidak diterima. Abangnya membunuh adiknya dalam kurung yang membunuh Qabil, yang dibunuh Habil. Nah, ini dari mana kau habib? Tidak ada di Al-Quran. Antum bisa cek dari ayat pertama, surat pertama, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai Anas, nggak ada istilah kobil habib. Begitu juga di hadis-hadis Nabi. Baik di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Turmuti, nggak ada istilah kobil habib. Kobil habib itu ada di Taurat dan Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu para ulama tidak mau menyebut kobil habib, Karena tidak ada di Al-Quran dan Sunnah pun tidak menyalahkan siapa tahu benar atau wakuf para ulama. Ya, ah, saya takut seperti itu. E, oleh karena itu tidak bisa. Nah, kemudian tentang garis sendiri itu ada kedoifan di dalam riwayatnya tentang menancapkan sesuatu jelas. Rasul dan para sahabat mencari tiang, mencari tembok atau orang dengan minta izin atau kendaraan, ya, atau menancapkan sesuatu tombak misalnya. Nah, adapun tentang garis itu uh, ada kedoifan di dalam sana. Ya. Oleh karena itu sutra uh, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu mukhiratir rahli. Sepanjang kayu yang biasanya ada di belakang kendaraan, mungkin sekitar 10 cm, 15 cm ya. Mungkin tas, mungkin uh, buku, kalau tiang, tembok sudah jelas. Jadi sutra sekali lagi itu sesuatu yang meninggi, bukan garis. Wallahu Ya. Masalah terawih. Nah, orang kan bisa jadi terawih. Nah, ketika kita masih sholat dan orang di depan kita itu sudah pergi, terus kita jalan ke depan itu mengarah ke itu ada dalilnya? Enggak itu salah dari awal. Kalau mau menjadikan punggung orang sebagai sutra, boleh, tapi minta izin, ya. Bolehkah aku jadikan punggungmu sebagai sutra? Banyak sahabat minta izin. Oh boleh, berarti kita sholat tenang, ya kan? Insya Allah dia nggak akan pergi. Kalau nggak kita, kalau kita nggak minta izin, ya dia pergi, ya. Masuk antum pegangin, ya. Maka salah, maka jangan cari punggung orang kalau tidak minta izin. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh riwayat tentang sutroh itu diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat kapan? Sebelum sholat. Sebelum sholat cari sutroh, mendekatlah ke sutroh dan seterusnya. Itu sebelum sholat, bukan di tengah-tengah sholat. Gitu. Apalagi e, dengan pemahaman seperti ini, banyak dari hewan-hewan kita ketika masbuk, nah, nanti saya telat satu rokaat nih, dua rokaat, siap-siap sutro. Ya. Ini tentu ada riwayat kalau itu benar. Kan koidah yang sangat besar, laukana khairan, lasabakuna ilaih. Mana riwayat para sahabat kan ada nggak kira-kira sahabat yang masbuk sholatnya? Hah? Ada nggak kira-kira sahabat yang masbuk? Ya lah. Banyak. Ya, sahabat. Ya mungkin sedang sibuk ini. Ya, ya ada. Jangankan sahabat Rasul pernah masbuk sepulang dari perang Tabuk, ya kan? Riwayat bersama e, eh, Robin bin Su'bah ya. Apalagi sahabat tentu masbuk. Banyak, ada riwayat banyak sahabat masbuk. Namanya manusia ya kan? Urusan ini itu. Tapi nggak ada riwayat para sahabat yang masbuk itu ya. ah siap-siap sutro. Karena apa? Karena sutra itu dari awal. Kalau masbuk ya sudah lah. Hakitanya saja yang mau lewat ya jangan pas di depannya. Jadi mencari-cari sutra ketika sedang sholat ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya. Wallahu Lagi? Silakan. Oh, sengaja menonton di tempat-tempat tertentu gitu. Iya, terus itu kan sebentar lagi kita sholat ya kan. Nah, kalau misalnya kita sedang di masjid, melihat ke barat, tiba-tiba matahari sedang tenggelam, tentu nggak masalah, ya. Tapi sengaja ke tempat tertentu, sementara jauh dari masjid, ntar telat sholat maghribnya, ya kan? Nah, maka jangan, jangan. Ini kan saat-saat di mana apa? Oh, tanduk setan, saat-saat yang disukai oleh setan. Luar biasa setan itu ya. Ternyata kesukaan setan sama dengan kesukaan orang-orang kafir. Orang kafir suka yang seperti itu. Nah, kaum muslimin ikut-ikutan, ya kan? Kaum muslimin, kaum muslimin yang sebenarnya taat kepada Allah dan Rasulnya saat-saat seperti itu sedang apa? Sedang di masjid, siap berjamaah sholat maghrib. Kan gitu. Kalau suruh matahari terbit uh, masih di masjid kan? Masih di masjid kalau mau nggak wajib. Kan barang siapa yang berjamaah salat subuh kemudian tidak keluar dari e, masjid sampai matahari terbit, kemudian ketika matahari terbit tunggu sebentar sampai setinggi sepenggala kira-kira 10 menit ya, salat dua rakaat, maka dia mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh. Di lain umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kata Nabi selesai ya keutamaan besar bagi orang yang e, diam di masjid setelah berjamaah sholat subuh. Kemudian e, perintah Nabi jangan lepaskan anak-anakmu di saat matahari sedang tenggelam. Kenapa? Para jin berkeliaran. Ya, senang sekali di waktu-waktu seperti itu. Maka tahan. Tahan sampai matahari betul-betul tenggelam. Ah, silahkan lepaskan anakmu kalau memang mau lepaskan. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. bukan sujud terakhir, sujud. Kalimat terakhir tidak sahih dari Nabi SAW. Sujud. Mau sujud terakhir, sujud pertama, sujud pertengahan, sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan rohnya adalah ketika sedang sujud. Waktu doa di sujud. Maka perbanyaklah berdoa meminta di saat sujud. Kita sedang dekat sekali dengan Allah. Ya. Kemudian tadi sebelum koma. Setelah azan, sebelum koma. Doa setelah azan dan iqamah tidak tertolak. Insyaallah. Kemudian besok nih sebelum subuh. Ya, 10 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, satu jam sebelum subuh, dua jam sebelum subuh. Ini waktu uh, eh, sulusul Sepertiga malam yang akhir. Doa di saat-saat seperti itu sedang dicari oleh Allah. Allah sengaja turun ke langit dunia mencari siapa yang sedang meminta akan aku beri, siapa yang mohon ampun akan aku ampun. Kemudian ketika hujan turun, kemudian ketika berkecamuk dua pasukan, ya, kemudian ketika kita sedang didolimi orang, kemudian ketika kita sedang safar, Nah, inilah waktu-waktu di mana doa kita mustajabah insyaallah pilih yang mana habis silakan Jangan, jangan mengikutinya. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan para sahabat menyatakan innahu muhdas, innahu muhdas itu muhdas, itu bid'ah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi bid'ah jangan kita ikuti. Tetapi jangan langsung sujud. Jadi kita tetap berposisi tidak sama dengan imam. Cuman imam mengangkat tangan kita tidak. Silakan. Assalamualaikum. boleh apa tidak gitu. Ya. Jangan, jangan. Bahkan ketika yang memimpin seorang muslim, jangan juga, kan Nabi nggak pernah contohkan doa bersama seperti itu. Ya, kan Nabi mengawali segala sesuatu uh, dengan Bismillah. Doa itu ada tempatnya. Ya, tidak ada kaidah, tidak ada riwayat bahwa mengawali sesuatu dengan berdoa. Bukan mengawali sesuatu seperti makan, minum, e, nyelah motor, ngidupin mesin, bukan dengan doa, tapi dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim yang tidak dicontohkan oleh Nabi bismillah. Kalau Nabi mencontohkan bismillah, misalnya makan, minum, wudhu, Nabi mencontohkan bismillah tanpa lafaz Ar-Rahman, tanpa lafaz Ar-Rahim. Tentu kita mencontoh Nabi. Adapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi seperti tanda tangan, nyelah motor, ngidupin mesin, nyalain laptop. Ah, bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Karena nggak ada contoh dari Nabi. Adapun yang sudah ada contoh dari Nabi, makan, minum, wudhu, bismillah cukup. Jadi gitu. Bukan doa. Nah, termasuk mengawali pekerjaan. Kita datang ke kantor mulai bekerja bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bukan doa. Apalagi doa bersama, apalagi dipimpin oleh orang kufar lebih tidak boleh lagi. Kemudian pertanyaan satu lagi tentang bagaimana sholat di satu ruangan yang ada apa dupa ya. Barangkali riwayat Umar bisa kita jadikan patokan. Ketika Syam, falsi ibu kota Syam, dikalahkan oleh kaum muslimi, direbut oleh kaum muslimi, maka hari itu uh, Umar masuk ke Syam. Di Syam belum ada masjid, belum ada masjid karena mayoritas orang Kristen, Romawi. Yang ada gereja. Sementara sudah datang waktu sholat berjamaah, sholat duhur atau asar ya. Maka Umar mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di gereja. Berarti boleh. Gereja tentu tempat ibadah, ya kan? Kemudian Umar, eh, tentu Umar tahu kan namanya gereja pasti tempat ibadah orang Kristen. Kemudian setelah sampai di dalam, Umar keluar lagi, nggak jadi sholat di dalam. Kenapa? Ada patung yang disembah. Ada patung yang disembah. berarti dari sini keluar hukum. Kalau ada patung yang disembah, jangan. Ah, tadi yang antum tanyakan, saya kira nggak ada patungnya ya, dupa aja ya. kalau patung, jangan. Dupa itu kan saya kira mereka nggak menyembah dupa. Itu cara penyembahan saja ya kan. kembali kepada hukum bahwasanya hukum itu wajib Iya, iya. Kita harus mencari dalil yang memalingkan hukum asal itu. Ya, misalnya tadinya dilarang seperti tadi, nah menjadi tidak wajib. Atau ada Rasul dan para sahabat melihat ular, melihat cicak, didiamkan saja, nggak dibunuh. Nah, tentu tidak wajib. Karena mustahil Rasul bersama para sahabat tidak melaksanakan kewajiban. Gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada dalil e, pengecualian itu. Kalau tidak ada, ya berarti kembali kepada hukum asal. Karena Nabi menyuruh kita membunuh ular, tikus, cicak. Maka ya sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin kita takut, walaupun walaupun mungkin kita kasihan, tapi demi taat kepada Nabi, demi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Ya, bunuh cicak bunuh tikus, bunuh ular. Adapun yang dilarang tentu haram seperti semut, kodok, e, burung surau. Gitu ya. Inilah seorang muslim wajib sami'na wa ata'na terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Walaupun akal kita nggak bisa cerna, waktu bertentangan dengan nurani kita ngelihat cicak, cicak kan kasihan, ya. Lagian cicak makan nyamuk, ya daripada beli obat nyamuk mahal-mahal udah suruh cicak aja ya kan nah, tapi itu nurani itu akal kita kita harus tundukkan ketika berhadapan dengan dalil Nabi menyuruh kita membunuh cincang bahkan Nabi jelaskan di Sahih Muslim sekali pukul e, mati dapat pahala sekian dua kali pukul baru mati separuhnya tiga kali pukul baru mati separuhnya lagi uh, itu kan istilah kita ya, istilah kita ya, uh, tokai cecak, sesuatu yang yang seperti itu. Saya kira sama ya, saya kira sama. Ya. ya itu bagian dari rokyu, apalagi hawa nafsu ya kan. sami nah. Sami'na wa anak suruh bunuh bunuh. Habis? Silakan. uh, itu tadi ya. <clears throat> Pertama, kembali ke hukum asal. Ketika itu uh, ada persangkaan-persangkaan saja, uh, maka kita abaikan ya. Biasanya tetangga ini kalau ngasih apel, ngasih jeruk itu habis melakukan persembahan. Itu kan biasanya persangkaan. Gitu. Nah, kecuali tadi, jelas-jelas dia mengatakan ini hasil anu, ini hasil ini, jelas kan? Nah, sedikit tentang persembahan, sesaji dan seterusnya. eh, saya merasa aman mengambil pendapat ulama saja. Salah satunya saya bin Bas. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan halal. Gitu ya. Yang haram adalah sesuatu yang disembelih dan ini uh, untuk sesuatu selain Allah untuk dipersembahkan kepada penghuni uh, danau ini, untuk dipersembahkan kepada penghuni sungai ini. Nah, jelas itu haram. Jelas itu haram. Lalu disembelih. Walaupun dengan membaca bismillah juga. Ya. Untuk agar penghuni uh, sungai ini tidak marah kepada kita. Ya. Maksudnya ada penunggunya. Bismillah. Ya, ya tetap saja haram. Tetapi bismillahnya formalitas doang. Ya kan? Adapun nasi, apel, jeruk dan seterusnya, nah, beliau mengatakan halal. Ya. Bahkan ah, bahkan sebagian orang musyrik justru mereka yang mengharamkan. Ya, kan ada beberapa di daerah saya itu bikin sesaji ya kan malam Jumat Kliwon atau apa saya masih kecil itu saya ambil ah, dimarahin jangan kembali ke masing-masing pertama. Kemudian yang mana sih yang dikatakan yang berdosa, yang ikuti dengan agama yang <clears throat> kegiatan agama itu yang lain dengan yang tidak? Iya, bagus, menarik saya kira. Toleransi, tolong menolong, berbuat baik sesama e, antara pemeluk agama yang berbeda, tentu ini dicontohkan oleh Nabi, dibolehkan oleh Nabi. Apa misalnya? Ketika beliau mengajak orang-orang Yahudi di Madinah untuk sama-sama menjaga Madinah dari serangan Abu Jahal Abu Lahab dari Mekah. Kan beliau satu negeri bersama orang-orang Yahudi. Di mana? Di Madinah. Ah, beliau mau bikin perjanjian yang terkenal dengan piagam Madinah. Apa? Kita saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau apa? Kalau Madinah diserang oleh Mekah. Kan Madinah negeri Muslim, Mekah negeri kafir, pimpinan Abu Jahal Abu Lahab. Nah, berarti ini kan e, toleransi yang sifatnya e, keuntungan bersama. Bu, bikin jembatan bersama, e, gotong royong, bangun god dan seterusnya. Kalau itu disebut toleransi, bu? Atau setidaknya ketika mereka beribadah kita nggak ganggu. Itu toleransi bu? Adapun saling tolong menolong dalam beribadah ini yang tidak boleh. Mereka mengadakan Natalan, kita bantu bikin panggungnya. Kita bantu bikin peralat. Eh, ini tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal idmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa. Itu kan dosa. Itu kan dosa Natalan itu sebuah dosa dosa besar. Yang lebih kecil dari Natalan, eh, zina misalnya kan, Orang berzina dosa-dosa besar, tapi masih ada harapan masuk surga kalau dia muslim. Adapun Natalan, nggak mungkin orang masuk surga dengan Natalan. Ya, dia kekal di neraka selama-lamanya. Kok kita tolong? Ada orang zina kita tolong saja nggak boleh. Ya, ah, maka itu tidak boleh. Itu berdosa. Ya, kalau yang dimaksud dengan toleransi seperti itu. Silakan. bisakah kita, mampukah kita, sanggupkah kita untuk tidak memberikan sumbangan? Kalau sanggup nggak masalah, jangan kasih. Gitu. Tapi kalau kita nggak nyumbang, lalu kita didolimi, dipukuli, ya udah terpaksa. Itu ad-daruratu tubihul makdurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Yeah. Tapi sekali lagi kalau kita sanggup, tidak masalah, tidak memberikan, jangan diberikan. Jelas itu haram. Ya, tidak boleh. Silakan. Ustaz ada eh, broadcast belakangan ini ya setelah sholat isya empat rakaat kita melaksanakan sholat sunnah empat rakaat dalam hadis itu hadis eh, surat eh, ilmu Abu Sa'id yang sanadnya berarti itu masuk penjelasan daripada keluarga tersebut yang pahalanya sholat sunnah empat itu sama dengan sholat di malam melakukan Qadar Jangan. Pertama, kita tidak bisa mempercayai dan tidak bisa mengambil ilmu dari broadcast, internet. Katanya, katanya tidak boleh. Kita harus mengambil dari uh, ulama kita yang sikoh, guru kita yang sikoh. Maka cara-cara seperti itu jelas keliru. Walaupun mungkin benar, tetapi caranya salah. Dalam hal ini tidak. Ya. Ini muskil. Suatu yang luar biasa yaitu malam Lailatul Qadar disamakan dengan hal seperti tadi. Dan itu bukan menjadi kebiasaan para ulama. Dan kita tidak boleh langsung percaya ini maukuf, ini ini dari broadcast itu jangan. Ya. Maka e, tawakuf, diem, jangan diambil ilmu seperti itu. Anggap antum belum pernah membaca. Ya. Sampai datang keterangan dari ulama-ulama kita. Dan itu aneh. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat setelah azan sebelum kemat. Sholat asar. Oh, badia asar kan ditanya beliau oleh Ummu Salama. Kan beliau sholat asar, sholat eh, dua atau empat rakaat setelah asar, Beliau ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa engkau sholat seperti itu ya Rasul? Bukankah badia Asar tidak ada? Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Tadi habis zuhur sibuk menerima keislaman ee, eh, Bani Sa'ad yang datang ke hadapan Nabi ee, eh, membicarakan sesuatu. Ya, oleh karena itu ee, eh, tidak sempat sholat badia duhur maka dilakukan habis asar. Dan memang faidahnya seperti itu. Sesuatu yang e, luput kita lakukan, boleh kita lakukan setelah waktu itu lewat. Ya, antum datang ke masjid ini sudah mulai sholat subuh. Antum belum qobliyah subuh. Maka selesai sholat subuh, antum boleh sholat qobliyah subuh. Kalau nanti menunggu matahari terbit, lebih baik. Nah, Kemudian ada riwayat berikutnya. Apa? Nabi tidak pernah meninggalkan itu, Mbak Dia Ya. Nabi nggak pernah meninggalkan. Kalau itu <clears throat> sebagai kodok Mbak Dia duhur, mosok sampai wafat. Nabi nggak pernah meninggalkan sampai wafat. Nah, ada jawaban bagus dari Ibnu Qayyim bahwa Nabi SAW ketika melakukan sebuah kebaikan, maka beliau tidak akan meninggalkan kebaikan itu. Terus dilakukan. Ya, berarti ini khususnya Nabi, Ya, karena beliau tidak mau meninggalkan kebaikan yang sudah pernah beliau lakukan. Ya. Ini menanggapi riwayat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar sampai beliau wafat. Ah, khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Habis? Kalau habis kita ya terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kalau antum tahu bahwa pesanan ini untuk maksiat, untuk kekufuran, toh. Kecuali antum secara umum. Antum jual e, pisau secara umum untuk pisau dapur apa. Nah, salah satu yang beli, ada yang buat bunuh diri. Antum nggak dosa. Ya, karena secara umum pisau itu ya untuk dapur. Antum nggak perlu mengatakan jangan buat bunuh diri pak ya nggak perlu nggak perlu ya secara umum seperti itu. Adapun antum tahu ini memang betul untuk bunuh diri, ya antum jual pisau, jual baygon, oh, saya bunuh diri aja, beli baygonnya, antum nggak boleh uh, layani. Nah, dari antum pertanyaan tadi, antum tahu bahwa orang yang mesen itu untuk peribadatan, untuk maksiat, maka tidak boleh. Dengan faidah tadi, e, jangan kalian membantu kemaksiatan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.